الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عادني الله وإياكم من النار إخوتي في الدين عزني وعزكم الله جميعا Kita lanjutkan pelajaran kitab Sifatus Salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam min at-takbir ila taslimi ka annaka taraha yang dikarang oleh Syekh Al-Allamah Al-Muhaddits Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala Qala rahimahullah as-salatu 'ala al mimbari Salat di atas mimbar وصلى صلى الله عليه وسلم مرة على المنبر وفي رواية أنه, أنه ذو ثلاث درجات فقام عليه فكبر وكبر الناس وراءه وهو على المنبر ثم ركع وهو عليه ثم رفع فنزل القهقرى حتى سجد في أصل المنبر ثم عاد فصنع فيها كما صنع في رقعة الأولى حتى فرغ من آخر صلاته ثم أقبل على الناس فقال يا أيها الناس إني صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي hadis dari sahabat Sahal ibn Sa'ad As-Sa'idi yang diriwayatkan oleh Al Imam Al Bukhari dan Imam Muslim. Hadis sahih. Dan Nabi sallallahu Alaihi Wasallam telah sholat pada satu kali di atas mimbar. Dalam riwayat yang lainnya mimbar tersebut memiliki tiga tingkatan. Maka beliau berdiri di atasnya. Kemudian bertakbir. Bertakbir di atas mimbar. Dalam riwayat yang lainnya disebutkan beliau menghadap kiblat. Naik ke atas mimbar kemudian menghadap ke kiblat. Maka makmum yang ada di belakang beliau bertakbir. Kemudian beliau ruku. Kemudian beliau i'tidal. Lalu setelah itu beliau turun. Fanazzal qahqara. Beliau turun dalam keadaan berjalan mundur. Mundur hatta saja fi asl mimbar. Hingga beliau sujud di dasar mimbar atau di bawahnya. Kemudian beliau mengulanginya dan melakukan perbuatan tersebut sebagaimana dilakukan pada per, pada rakaat yang pertama. Sampai beliau selesai dari sholatnya, kemudian menghadap kepada manusia, kepada para sahabat, dan beliau bersabda, Ya ayuhan nas, wahai para manusia, Sesungguhnya perbuatanku ini agar kalian mengikutiku dan agar kalian mempelajari salatku. Dalam bab ini terdapat beberapa permasalahan dan faidah. Faidah yang pertama, fihi bayan annahu yushra' lil imam aw lil muallim an yusalli ahyanan ala shay'in murtafi' likay yata'allama an-nasa wa yarawna kayfiyata ada'is salah as-sahihah Dalam hadis ini terdapat penjelasan bahwa disyariatkan bagi imam atau seorang muallim untuk melaksanakan sholat di atas tempat yang tinggi. Gunanya adalah untuk mengajarkan kepada manusia dan memperlihatkan kepada mereka tentang tata cara penunaian sholat fardu atau sholat yang benar. Dan para ulama mereka menjelaskan terkait permasalahan ini dan yang rajih bahwasanya diperbolehkan mengajarkan manusia atau mengajarkan umat untuk melaksanakan sholat di atas mimbar. Sebagaimana perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sholatnya ditunaikan di atas mimbar. Ini adalah pendapatnya jama'atun min ahli ilm. Dan juga pendapat Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad dan yang selainnya. Mereka berdalil sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innama fa'altu hadza atau innama sana'tu hadza lidaktammu bi." Aku berbuat salat seperti ini agar kalian mengikutiku kemudian agar kalian mempelajari bagaimana salatku. Di situ disebutkan lita'alamu atau lita'allamu ay fakkahu Agar kalian bertafakkuh. Kemudian faedah yang kedua dalam hadis ini disebutkan Wa fi riwayatin annahu dzu thalathi darajat. Di dalam riwayat hadis yang lainnya disebutkan bahwasanya mimbar Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu berdiri dan terbentuk dengan tiga tingkatan. Tiga tingkatan. Maka di sini disebutkan faidah dari Al Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah taala disebutkan dalam catatan kaki Beliau menyebutkan hadza huwa sunnah. Fil minbari ayyakuna dza thalathi darajatin. Inilah yang sunnah bahwasanya mimbar itu dibuat dengan tiga tingkatan. La akthar tidak lebih dari tiga tingkatan. Nah, menjadi satu, kemudian dua, kemudian tiga. Dan posisi khatib atau imam duduk di tingkatan yang ketiga. Waziyadatu 'alaiha bid'atun umawiyah. Dan menambahi dari tingkatan tersebut ini merupakan perkara yang bid'ah. Kathiran ma tu'radu as-saffu lil Ketika mimbar dibuat dengan tingkatan yang banyak, melebihi dari tiga tingkatan, maka terkadang atau seringnya hal ini dapat memotong atau merusak saf kaum muslimin. Wal firaru min dzalik bij'alihi fi zawiyatil gharibati min al masjid. Dan lebih daripada itu, ketika menjadikan mimbar itu berada di luar barat dari masjid, bagian luar. Nah, Wal mihrabu bid'atun ukhra dan juga mihrab merupakan ini perkara yang bid'ah lainnya. Mihrab adalah tempat yang dibuat untuk khusus salatnya imam. Diletakkan di hadapan masjid. Ini merupakan perkara bid'ah. Tidak ada asalnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena disebutkan dalam bentuk dari masjidnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah murabba'an dalam bentuk kotak. Tidak ada mihrabnya. Sehingga para ulama menyebutkan ini termasuk dari perkara yang bid'ah. Membuat mihrab di dalam masjid. Wa kadzalika ja'alahu murtafi'an fil jidaril janubi kasyarifah. Kemudian juga di antara kebid'ahan adalah membuat mimbar itu atau dibangun mimbar berada di atas bagian barat dari kiblat. Nah, jadi dibuatkan di atas, dibangunkan mimbar khusus. Dan ini terjadi di sebagian masjid kaum muslimin, kita mendapati mimbarnya tinggi di atas. Ini sebagai disebutkan kasyarifah seperti tempat yang dimuliakan. Yas'udu ilaiha bidarajin lasikul jidar yang dia naik ke atasnya dengan tangga. Wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan sebaik-baik petunjuk adalah hidayah sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi disunahkan untuk membuat mimbar itu dengan tiga tingkatan. Kemudian al-faidah salithah, faidah yang ketiga annal asla maudi'ul imam yakunu mutasawiyan ma'al ma'mumin. Sesungguhnya hukum asalnya posisi atau letak seorang imam itu berada sama sejajar dengan para makmum. Ini hukum asalnya. Lianna hadha min dawabi fi'lin Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'a Dikarenakan ini merupakan perbuatan yang senantiasa dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan para sahabatnya. Jadi posisinya sama dengan makmum, tidak lebih tinggi. Posisi imam, sholatnya sama dengan makmum, tidak lebih tinggi. Keadaannya ini adalah hukum asalnya dan juga berdasarkan mudawamah fi'lin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Walam yakun arfa' minan nas illa fi ba'dil hal alladhi fihi hajatun aw darurah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah sama sekali salat bersama para sahabat dengan keadaan yang lebih tinggi. Kecuali ketika pada suatu keadaan yang di sana terdapat hajah, keperluan atau juga darurat. Sebagaimana disebutkan dalam hadis dalam bab Wasallallahu sallallahu alaihi wasallam marratan 'alal mimbar. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam salat sekali di atas mimbar. Sekali saja beliau lakukan selama hidup beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan ini untuk apa? Untuk hajah, untuk me mengajarkan kepada para sahabat beginilah cara sholat yang benar. Al Imam Al Hafidh Ibn Hajar menjelaskan dalam kitabnya Al Fath terkait dengan ini. Waman arada ay yastadilla bihi ala jawazil irtifa' min ghairi qasdi ta'allum lam yastaqim li'anna al-alfadha la yatanawaluhu Barang siapa yang ingin menjadikan dalil atau pegangan, pegangan amal tentang diperbolehkannya posisi imam itu lebih tinggi dibandingkan makmum. Maka dengan hadis ini mereka ingin berdalil tanpa adanya tujuan untuk mengajari, tanpa adanya tujuan untuk ta'lim. Lam yastaqim, maka perbuatan ini tidak tepat. Tidak lurus. Tidak benar. Dikarenakan lafad-lafad hadis telah jelas ya, tidak mencakup atas bolehnya hukum tersebut. Hanya dijelaskan kepada kita bahwasanya pada suatu kali Nabi sholat di atas mimbar dalam jumlah satu kali selama hidup beliau sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga para ulama mengambil faidah bahwa hukum asal letak dari imam adalah di sejajarkan atau sama dengan makmumin. Fahadah qaulus Syafi'i wa Ahmad wa ghairuhuma. adalah pendapatnya Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan yang selainnya. Wallahu taala alam. Ini faedah yang ketiga. Faedah yang keempat, tadi telah kita ketahui bahwasanya posisi imam sama dengan makmum. Bagaimana dengan sebaliknya? Ya, sebaliknya yaitu posisi makmum lebih tinggi daripada imam. Al-faidah rabi'ah. Maka ketika idza kana lihajah, ketika di sana terdapat keperluan, masalan minal izdiham, semisal terjadinya kesempitan atau sesak banyaknya jamaah yang sholat dalam masjid tersebut sehingga penuh. Fa inna lil ma'mumin an yusallu fi makanin arfa' minal imam. Maka ketika keadaan tersebut para makmum mereka diperbolehkan untuk sholat di tempat yang lebih tinggi ya, posisinya dibandingkan tempatnya imam kasutuhi al-masjidi wa nahwih sebagaimana contohnya salat di lantai atap masjid. Lantai atap atau lantai yang kedua atau yang seterusnya. Dengan syarat apa? Dengan syarat lil izdiham. Terjadinya tempat yang sesak, yang penuh. Nah, dan di sini juga terdapat hajah, terdapat keperluan. Fahada qaul jumhur dan inilah pendapatnya mayoritas dari ahlul ilm. Mereka memperbolehkan sholatnya makmum di lantai atas atau di atap atas dengan syarat adanya keperluan. Ketika tidak adanya keperluan, maka hal ini tidak diperbolehkan dan sholatnya makmum tersebut dikhawatirkan tidak sah. Dikarenakan apa? Dia telah memutus softnya dari jamaah memutus saf dari jamaah kaum muslimin yang salat di bawahnya. Nah, jumhur berdalil mereka menyebutkan lam ya'ti ad-dalil an-nahi 'ala dalik. Dalilnya apa? Dalilnya bahwasanya Nabi SAW tidak pernah melarang hal tersebut. Tidak ada datang satupun hadis ataupun dalil yang melarang akan perkara ini. Sehingga diperbolehkan. Waqad jafili fi'li au ja'a ba'du sahabah. Dan telah datang sebagian asar dari sebagian sahabat. Ala dalik ya, yang mereka melakukan amalan tersebut. Di antaranya adalah Abu Hurairah dan Anas ibn Malik. Annahum yusalluna ma'al imami fi zahril masjid. Mereka melaksanakan sholat bersama dengan imam di atas masjid. Wallahu taala alam. Jadi di sini kesimpulannya keadaan yang pertama imam diperbolehkan berada di atas makmum ketika dalam keadaan mengajari sholat untuk mereka. Jadi sholatnya di atas mimbar, menghadap kiblat. Nah, sebagaimana perbuatan Nabi SAW, beliau selesai khutbah, kemudian menutup khutbahnya kemudian menghadap ke kiblat di atas mimbar dan bertakbir Allahu Akbar. Salat di atasnya. Kemudian ruku. Kemudian bangkit dari ruku. Masih di atas mimbar, di lantai yang ketiga atau lantai yang kedua. Kemudian ketika sujud beliau turun ke dasar mimbar, ke bawah, ke lantai. Turun dan menunaikan sujud. Setelah itu beliau naik kembali ke mimbar ketika di rokaat yang kedua. Ini keadaan yang pertama. Untuk lita'limin minnas. Keadaan yang kedua, hukum asalnya adalah imam itu sama dengan makmum. Ini hukum asalnya. Tidak lebih tinggi. Dari sini terjadi khilaf di antara para ahli, ahli ilm. Apakah diperbolehkan imam lebih tinggi daripada makmum? Dan yang rajih wallahu taala alam hal ini tidak diperbolehkan dan dikembalikan kepada hukum asal. Dan sebagian ulama masukkan ini dalam kategori bid'ah. Kemudian yang ketiga, kondisi di mana makmum posisinya di atas imam. Ini diperbolehkan dengan syarat ketika terjadinya izdiham. Terjadinya kesempitan ya atau penuh sesak di dalam masjid tersebut. Maka ini diperbolehkan. Apabila tidak ada keadaan seperti ini, maka dilarang dikarenakan apa? Sholatnya makmum tersebut terputus dari softnya jamaah kaum muslimin. Kemudian al-faidah al-khamisah. faidah yang kelima, bagaimana keadaannya ketika makmum berada di depan imam? Bagaimana hukumnya ketika makmum melaksanakan sholat berada di hadapan atau di depannya imam. Wa amma bin nisbatil aqs min anna mawdi'al ma'mum quddam al imam fahadha kadzalika yajuzun lil hajah atau fakadzalika yajuzu lil hajah. Maka ini pun diperbolehkan ketika di sana adanya keperluan. Sebagaimana kondisi yang ketiga terjadinya sesak dalam masjid tersebut sehingga diperbolehkan untuk mengambil posisi di hadapan imam ketika dia apa menjadi makmumnya ketika dia menjadi makmumnya dan ini adalah pendapatnya jamaatun min ahli ilm di antaranya mazhab Maliki dan juga tarjih Ibn Taimiyah dan yang selainnya wallahu taala alam kondisi yang seperti ini terjadi di sebagian tempat, misalkan di Saudi, di Masjidil Haram. Terkadang ketika kondisi panas, cuaca terik yang sangat panas sekali, imam sholatnya tidak di di samping Ka'bah, tapi sholatnya di tempat yang lainnya, di belakang makmum, di dalam ruangan. Nah, makanya seperti ini terjadi. Nah, sehingga ketika terjadi al-hajah adanya keperluan ini diperbolehkan. Wallahu taala alam. Dan juga di sini terdapat faedah yang lainnya, faedah yang keenam bahwasanya fihi ahammiyah ta'limun nas di salatin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalam bab ini terdapat faedah yang menjelaskan kepada kita bahwasanya pentingnya untuk mengajarkan manusia tentang bagaimana kaifiah salatnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dikarenakan dengan meniru salatnya beliau, maka salat kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan disinilah adalah praktek dari al-mutabaah. Dengan apa? Dengan mengkaji hadis-hadis atau kitab kita para ulama yang membahas tentang fikih, permasalahan fikih yang berkaitan dengan salat atau sifat salat Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Kita selesai dari membahas bab ini, as-salatu al mimbar. Dan kita masuk pada bab yang berikutnya. Qala rahimahullah as-sutratu wa wujubuha. Sutrah dan kewajibannya. Pada bab ini akan dijelaskan tentang kewajiban seseorang menunaikan sholat menggunakan pembatas atau sutroh yang membatasi antara dia dengan sholatnya. Nah. Qala rahimahullah Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqifu qariban min as sutrah. Fakana bainahu wa bainal jidari thalathatu aw thalathata adru'in. Wa baina mawdi'i sujudihi wal jidari mamarrashatun. Hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Al Imam Al Bukhari dan Imam Muslim. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau sholat berdiri berdekatan dengan sutrah dengan pembatas dan jarak di antara beliau dan juga dinding dinding dari sutra tersebut yang dibuat atau yang dipakai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah tiga dirok, tiga dirok. Satu dirok itu adalah satu satu apa ini? Satu de, satu depa, eh satu hasta. Nah, satu hasta ini adalah satu dirok. Jadi mungkin sekitar 120 cm atau lebih sedikit 120 sampai 150 cm antara jarak salatnya beliau SAW dengan sutrah. nanti akan kita bahas terkait dengan masail mas permasalahan ukuran sutrah tingginya kemudian jarak antara kita dengan sutrah kemudian jarak antara letak sujud kita dengan sutrah kemudian sutrah itu dengan apa saja Kemudian nanti akan dibahas juga pada akhir bab bagaimana hukum orang yang melewati sholat di hadapan kita dalam keadaan kita sudah memiliki sutroh. Nah, kemudian di sana juga akan dibahas tentang sesuatu atau beberapa hal yang akan membatalkan seseorang sholat ketika dilewati olehnya. Ketika dia tidak mengambil sutroh. Nah, ketika seorang sholat tidak menggunakan sutra, kemudian dilewati, ini akan dijelaskan, maka sholatnya akan batal. Nah, maka Nabi SAW beliau mengambil sutra dengan jarak tiga dirak. Wabayna maudi sujudihi wal jidar mama rosyah. Dan beliau sujud dengan sutrahnya itu berjarak antara lewatnya seekor kambing. Antara sujud beliau dengan jarak sutrohnya ini seperti lewatnya seekor kambing. Waqala rahimahullah wa kana yaqul la tusalli illa ila sutratin wa la tada' ahadan yamurru baina yadayka fa inna ba fal tuqatilhu fa inna ma'ahu al-qarin dari sahabat Abdullah bin Umar yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Al-Baihaqi dan Imam Al-Hakim dan sanatnya sahih Kemudian Imam Muslim rahimahullahu taala beliau menyebutkan sanad dari hadis ini namun beliau tidak menyebutkan matannya. Nah, wallahu taala alam. Dan beliau SAW bersabda, Janganlah kalian sholat kecuali dengan mengambil sutroh. Dengan mengambil pembatas. Dan jangan kalian biarkan seorang pun lewat di antara salat dengan sutra kalian. Apabila dia tetap lewat di hadapanmu, fal tuqatilhu maka perangilah dia. Fa inna ma'ahu al-qarin karena sungguhnya bersamanya al-qarin atau syaitan. Nah, nanti akan dijelaskan terkait dengan permasalahan fal tuqatilhu, perangilah dia. Eh, bagaimana bentuk perang seperti ini? Apakah perang dengan benar-benar ya ataukah cukup dengan menghalangnya, menghalangnya dengan kuat? Nah. Wa yaqulu sallallahu alaihi wasallam Idza shalla ahadukum ila sutratin falyadnu minha la yaqta'u syaitanu alaihi salatahu Hadis diriwayatkan dari sahabat Sahal ibni Abi Khasmah. Sahal ibni Abi Hasmah. Nah. Riwayat Abu Dawud dan Al-Hakim dan yang selainnya hadisnya sahih. Dan beliau bersabda, apabila kalian sholat menghadap ke sutroh pembatas, maka hendaklah kalian merapat dengannya mendekat dengannya. Tidak berjarak ya lebih jauh ya, artinya mendekat. Karena sungguhnya syaitan tidak akan memutus salatnya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam ahyanan yataharra as-salatu 'inda al-ustuwanati allati fi masjidihi. Hadis dari sahabat Salamah Ibnil Aqwa Rawahu Abu Dawud dan yang selainnya sanatnya sahih. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkadang di dalam sholatnya beliau yataharra mencari mencari mencari apa alustuana mencari tiang untuk apa di dalam masjidnya untuk menunaikan sholatnya. Nah, jadi menjelaskan kepada kita bahwa hadis-hadis yang sebelumnya ini atau hadis yang pertama ini menjelaskan kepada kita beliau dalam kondisi menjadi imam bersama para sahabat. Sehingga sutrohnya itu beliau ambil dari dinding masjid. Nah. Dan jarak antara sholat beliau dengan dinding tersebut tiga dera. Ya. Kemudian dalam kondisi yang lainnya, terkadang beliau sholat sendiri dan beliau mencari tiang masjid. Nah, nanti akan dijelaskan terkait dengan faidah apa saja yang telah digunakan untuk beliau dijadikan sebagai sutroh salatnya. Ada di sana beberapa hal, berapa benda yang digunakan untuk beliau sebagai sutroh. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza shalla fi fada'in laisa fihi syai'un yastatiru bih gharaza baina yadayhi harbatan fasalla ilaiha wan nas wara'ahu Hadis dari sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu atau Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan oleh Al Imam Al Bukhari dan Imam Muslim. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila melaksanakan sholat di tempat yang lapang, di sohro tempat yang luas, yang di sana tidak ada satupun benda yang bisa digunakan menjadi sutroh. harbah. Maka beliau mengambil tombaknya dan menancapkan di hadapannya. Fasallah ilaiha. Beliau sholat dengan sutroh dari tombak tersebut. Kemudian para sahabat sholat di belakangnya menjadi makmum. Nah, jadi benda yang pertama di sini yang kita ketahui adalah tiang. Tiang termasuk salah satu benda yang digunakan sutroh untuk oleh Nabi SAW. Kemudian yang kedua adalah tombak, ya, tombak alat perang. Kalau harbah ini lebih kecil dibandingkan tombak yang panjang. Nah, sehingga apa beliau sholat di hadapannya. وكان kana أو aw كان يعرض رحيلته فيصلي إليها. حديث Hadis dari sahabat Abdullah ibni Umar yang diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari dan Imam Muslim. Dan terkadang beliau Shallallahu Alaihi Wasallam sholatnya dengan menggunakan pelana, ya pelana dari kendaraan beliau sehingga diletakkan di hadapannya pelana itu apa tempat duduk ya tempat duduk ketika menaiki tunggangan kuda onta dan semisalnya dan di sini lebih seringnya adalah kuda ya, sehingga beliau lepas dan beliau letakkan di di hadapannya wahada khilafus salah fi atanil ibil fa innahu naha anha nah dan ini tidak tidak beliau lakukan sholatnya di tempat peternakan atau di tempat kandang onta. Dikarenakan Nabi SAW telah melarang sholat di atas atau di tempat tersebut. Hadis dari sahabat Jabir bin Samrah yang diriwayatkan oleh Al Imam Al Bukhari dan Imam Muslim, sanadnya sahih. Ya sehingga apa? Di sini terdapat larangan sholat di tempat peternakan atau tempat peliharaan onta. Nah, ini telah kita jelaskan ya pada beberapa pelajaran terkait dengan larangan untuk sholat di tempat tersebut. Dan ini tidak pernah beliau lakukan ya sholat di tempat tersebut. wahyanan dan juga terkadang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena ya ar arrihal fayu'addiluhu fayusalli ila akhiratihi. Dan juga terkadang beliau salatnya dengan apa? Dengan mengambil tunggangannya kemudian memposisikan di hadapannya. Nah, kemudian beliau salat menghadapnya. Nah, hadis diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Umar di dalam Sahih Al-Bukhari. Wallahu taala alam. Untuk hadis yang selanjutnya akan kita bahas pada pertemuan yang berikutnya.